dan sebaliknya saling menasehati di dalam menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat ini bainal maghrib wal isya saya ingin menyampaikan terkait atau sekilas dari tafsir suratul Fatihah yang sering kita baca di dalam sholat kita yang minimalnya 17 kali sehari semalam. Barakallahu fikum yang kita semua telah menghafalkannya. Maka saya ingin menukilkan di dalam menafsirkan surah tersebut yang merupakan ummul kitab, indul kitab, ummul Quran, yang Barang siapa yang tidak membacanya di dalam sholat maka sholatnya tidak sah. La, sholat liman, liman lam yakrab di fatihatil kitab. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu shalah ismail baini wa baina 'abdi." إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال قال الله قد حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا قد أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إلى آخر الحديث Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa aku membagi solat menjadi dua bagian baini wa baina abdi antara aku dan hambaku. Yang yang dimaksud oleh Allah Fil Quds yang mulia ini yang diriwayatkan Imam Muslim sekali lagi di dalam sahihnya adalah yang dimaksud suratul Fatihah. Yaitu aku membagi suratul Fatihah menjadi dua bagian. Untukku dan untuk hambaku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hambaku mengatakan Alhamdulillahirabbil Maka sungguh hambaku kata Allah telah memujiku. Dan apabila hambaku mengatakan atau membaca ar Rahim, maka sungguh hambaku telah menyanjungku. Dan apabila hambaku mengatakan Malik Yomiddin, maka sungguh hambaku telah mengagumkan dan memuliakanku. Maka Tiga ayat yang pertama ini adalah untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini adalah untukku dan untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta baginya yang dia minta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku mengucapkan Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada li'abdi wa li'abdi mas'al. Maka tiga ayat yang terakhir ini semua untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, faedah yang kita bisa petik dalam menjelaskan atau menafsirkan suratul Fatihah ini yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang mulia ini bahwasanya yang pertama awal dari suratul Fatihah adalah alhamdulillahirabbil Yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga Maliki Yawmiddin. Maka tiga ayat pertanyaan ini untuk Allah seluruhnya. Kemudian ya, ayat yang keempat, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ayat yang pertengahan dari tujuh ayat. Yaitu sebagiannya potongan pertama untuk Allah, Iyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. yakni kemurnian ibadah hanya untuk Allah dan tidak untuk selain Allah karena mencampur radukan ibadah itu kepada selain Allah itu kesyirikan. Dan potongan yang kedua, ia karena stain adalah itu untuk hamba. Karena hamba berhak mendapatkan pertolongan Allah ketika dia benar-benar menegakkan agama Allah, benar-benar mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala tingkatan-tingkatan perintah Allah dalam Islam. Yang tertingginya adalah tauhid, bagaimana mengisahkan Allah dalam ibadah, kemudian mentauhidkan Rasulullah, meng, menyendirikan Rasulullah dalam ikutan, kemudian seterusnya birrul walidain, amalan-amalan, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ketika hamba benar-benar menegakkan Islam dengan baik, maka berhak dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intan yang yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Maka itu hak kalian untuk ditolong oleh Allah. Maka ini milik Allah. Adapun tiga ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah semua milik hamba dan bagi hambaku apa yang dia minta. Karena di situ permintaan hamba, tunjukkan kepadaku ya Allah jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan yang engkau sesatkan. Nah, maka ini yang pertama ma'asyir muslimin bahwa suratul fatihah itu tujuh ayat dan awalnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tujuh ayat ini disepakati para ulama karena terdapat dalam suratul Hijr. Dalam ayat yang lain Allah taala dalam suratul Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad walaqad atainaka sab'an minal mathani wal al azim." Benar-benar sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad tujuh ayat-ayat mathani dan Al-Quran Al-Azim seluruhnya. Nah, berarti yang, dimak yang dimaksud di sini sepakat para ulama sab'al mathani bukan sepakat para ulama ada atau pendapat yang kuat adalah suratul Fatihah. Ada yang mengatakan tujuh sab'al mathani adalah tujuh ayat-ayat yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya. Tetapi yang benar adalah tujuh ayat yaitu suratul Fatihah. Nah, al-mathani maknanya adalah yang dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis qudsi yang telah kita bacakan tadi. Sebagian menyebutkan ulama bahwa mathani adalah ayat-ayat yang mengandung puji-pujian dan sanjungan terhadap Allah Jalla wa ala dan berbagai penafsiran dari makna al-mathani. Dan yang lebih raji barakallahu fikum adalah mathani berpasangan-pasangan ya terbagi dua berpasang yaitu bagian untuk Allah bagian untuk hambanya nah sebagian juga menyebutkan matanya adalah berpasangan Ya ini kalimat di dalam ayat itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya ka ada dua ka dan seterusnya walhasil barakallahu fikum Faidah yang pertama kita bisa ambil dari suratul Fatihah tujuh ayat dan yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana basmalah? Basmalah adalah ayat yang tersendiri yang mengawali seluruh surah di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah atau al baraah Karena dia seperti satu dengan suratul Anfal. Ya, At-Taubah ini dianggap satu surah dengan Al-Anfal sehingga dia tidak ada pemisah dengan basmalah. Makanya surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Ya, tapi seluruh surah 113 surah yang lainnya semua diawali dengan basmalah. Ya, kecuali surat At-Taubah. Nah, maka sebagian ulama mengatakan basmalah adalah ayat yang pertama. Tapi ini pendapat yang lemah. Walhasil kita masuk kepada inti ayat dari tiga ayat pertama semua milik Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu puji-pujian terhadap Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sanjungan terhadap Allah Malik Yawmiddin. Nah, semua ini mengandung tauhid. Tiga ayat ini semua mengandung tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dari tiga jenis tauhid. Tauhid ini adalah menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala jenis ibadah yang kita lakukan. Apakah itu ibadah dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan, itu wajib diesakan, disendirikan hanya untuk Allah. Tidak boleh dicampur adukan dengan selain selainnya dari makhluk, karena itu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ayat ini mengandung tauhid bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan murni ya, jernih, tidak bercampur aduk dengan kesyirikan. Oleh karena itu, tauhid adalah yang tertinggi dari Islam. Kalimat tauhid dan yang terbesar dosa dalam Islam adalah asyirkun billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah. Ya, lawannya Nah, maka para ulama menjelaskan dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah ini yang tertinggi ini, dengannya kita semua dicipta. Manusia dan jin khususnya. Ya, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali karena kemurnian ibadah. Karena la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh kita memperserikatkan Allah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah ini sama dengan mengingkari keberadaan ciptaan dirinya. Karena dia dicipta oleh Allah, tidaklah melainkan karena sebab tauhid. Karena agar dia memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam semesta ini karena tauhid. Ya, karena tauhid. Bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu terdapat dalam kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an yang sangat banyak sekali. Nah, Allah menyeru seluruhnya dan kemudian menyebut mengingatkan pada ciptaan-ciptaannya langit, bumi, ya, dan segala hamparannya, semuanya. Ya, karena sebab kemudian ibadah. Seperti misalnya Allah berfirman dalam suratul Al-Baqarah, Ya ayuhan nasu, U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum Hai segenap manusia kata Allah, murnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni jangan kalian berbuat syirik. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Perhatikan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian? Kenapa Allah memberi alasan seperti ini? Allah ciptakan kalian untuk kalian mentauhidkan Allah. Untuk kalian memurdikan ibadah hanya kepada Allah. Kalian dan orang-orang sebelum kalian. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah yakni dengan memurnikan ibadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kemudian Allah menyebutkan ciptaan-ciptaan. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Dia Allah yang menciptakan kalian bumi ini sebagai hamparan, sebagai bentangan. Kalian hidup di atas bumi ini. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Samai binaan dan dia Allah yang menciptakan lang sebagai atap. Sebagai bangunan atap. Kalian hidup di dunia ini. Ya, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit menimpa bumi ini dan bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan dan segala hal yang kalian butuhkan, bayangkan. Semua nikmat dari Allah Ta'ala. Kenapa Allah menyebutkan semua nikmat-nikmat ini? Yang pertama, U'budu rabbakum agar kalian memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Ditambah lagi ditekankan Allah di akhir ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karena itu jangan kalian sekali-kali memperserikatkan Allah, membuat tandingan-tandingan kepada Allah dalam ibadah sementara kalian telah mengetahui bahwa sebab Allah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Sebab Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan dari langit menimpa bumi ini <clears throat> adalah kalian agar beribadah dengan semurni-murninya hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita tentang eksistensi keberadaan kita sebagai manusia dan jin dan seluruh makhluk dicipta untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani atir rahmani abda. Tidak ada langit dan bumi dan di antara keduanya kecuali dia diperintah oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia dan seluruh makhluk melainkan karena la ilaha illallah agar kita memurnikan ibadah dan tidak memperserikatkan Allah. Bahkan Allah juga tidak mengutus Rasul. Tidak menurunkan wahyu dari langit, kitab-kitab dari langit. Juga melainkan karena ibadah, kemurnian ibadah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilai melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budu dengan kalimat la ilaha illallah maka sucikanlah dan murnikanlah ibadah itu hanya kepadaku kata Allah berarti pengutusan rasul diturunkannya wahyu kitab dari langit visi dan misinya karena sebab kemurnian ibadah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha jatanibut taghut. Benar-benar kami sungguh mengutus pada setiap generasi, setiap umat seorang rasul. Apa visi dan misi yang diemban oleh para nabi dan rasul kata Allah taala an i'budullaha jatanibut taghut agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Subhanallah. Ya, maka kita wajib memahami kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang merupakan rukun Islam yang pertama dan dialah yang pertama dan menjadi asas dari empat rukun yang lainnya yaitu sholat, zakat, puasa dan haji. Oleh karena itu dia diletakkan pada yang pertama. Ini semua dalil bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung Kalimat yang tinggi. Kalimat yang dengannya diciptakan seluruh makhluk. Kalimat yang dengannya ditutus para nabi dan rasul. Kalimat yang dengannya diturunkan kitab-kitab dari langit. Kalimat yang dengannya diciptakan surga dan neraka. Wajib kita memahami dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Naam, tidak boleh kita jahil dengannya. Bahkan para ulama menjelaskan dua asas ini yang menjadi standar dan asas ukuran barometer seluruh amalan ibadah lainnya kita amalkan diterima di sisi Allah atau tidaknya tergantung pada dua kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah wa anna dan rasulullah. Nah, yang dengannya orang-orang kafir sah menjadi Islam ketika dia mengikrarkan dua kalimat itu. Barakallahu fikum. Sebelum dia menegakkan sholat, puasa, zakat, haji. Syarat yang pertama, agar amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh amalan ibadah kita, amalan soleh kita, akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yaitu murni. Ibadah itu hanya kepada Allah, tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengandung riak, tidak mengandung ujub, tidak mengandung sum'ah, Ria adalah ingin dilihat. Ujub ingin dia berbangga dengan amalan itu. Suma ingin dia didengarkan dalam amalan itu. Semua itu syir, perbuatan syirik kepada Allah. Yang merusak kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang merupakan syarat diterimanya seluruh amalan. Akan gugur dengan kesyirikan. Oleh karena itu, Barakallahu kita harus menguatkan kalimatul ikhlas ini sehingga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah ketika dilandasi dengan syahadah la ilaha illallah ini yaitu ikhlas semata-mata karena Allah tidak mengandung kesyirikan sedikit pun. Nah, karena mengandung kesyirikan akan batal dan akan diharamkan dari surga dan kekal dalam api neraka. Dan ini di ayatnya sangat banyak dalam ayat Al-Qur'an. Allah sendiri yang mengatakan kepada nabinya, "Wahai Muhammad, in asyrakta la amaluk." Jika engkau yang berbuat syirik, maka gugur seluruh amalanmu. Perhatikan, Allah mengancam Rasulnya sendiri. Kalau beliau sendiri yang berbuat syirik, yakni yang menggugurkan, merusak, menodai kalimat la ilaha illallah, maka gugur seluruh amalannya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya dari kesyirikan. Bayangkan, yang tidak ada toleransi, tidak ada pengampunan dari Allah, kalau pelakunya meninggal tidak bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah yaitu dosa syirik. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Man wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Diharamkan baginya surga. Kekal dalam api neraka. Oleh karena itu dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari dalam hatinya, yakni dia betul-betul memahami kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi yang menjadi kandungan dari kalimat la ilaha illallah pasti dia masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man qala la ilaha illallah. Jadi yang yang mati dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi tentunya ya, orang-orang yang mengucapkan kalimat itu banyak. Tapi apakah semua dijamin masuk surga? Tentunya tidak. Biarpun kita ucapkan seratus kali, seribu kali, kalau kita beramal menyelisihi dan menggugurkan kalimat itu dengan kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat kalimat tersebut. Nah, tidak bermanfaat kalimat tersebut. Oleh karena itu, perhatikan ma'asyur muslimin. Saya ingin menekankan sedikit. Ya, orang-orang musyrikin di zaman terdahulu ketika didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sangat paham dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka sangat paham sehingga ketika disuruh mengucapkan mereka tidak mau. Nah, Kulu la ilaha illallah. Aba, abau. Yastakbirun. Mereka enggan dan sombong untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu, paham konsekuensinya. Kalau diucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka paham konsekuensinya apa? Harus meninggalkan cara-cara beribadah mereka ini. Menyembah melalui kuburan, wali-wali yang sudah meninggal dunia, menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala, ya, beribadah di tempat-tempat yang dikeramatkan, di sisi kuburan atau di pohon-pohon dan lain sebagainya, meyakini pohon ini dan itu punya karomah, benda-benda tertentu punya karomah yang tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah semua itu mengandung kesyirikan. Maka orang kafir, musyrikin terdahulu paham sehingga dia tidak mau mengucapkannya. Nah, karena kalau dia ucapkan dia tahu bahwa Muhammad bersama akan diam. Mesti kita harus tinggalkan semua peribadatan-peribadatan, sesembahan-sesembahan kita. Lata, utama manat, dan semua jenis-jenis cara-cara beribadah. Itu harus ditinggalkan. Nah, dengan melalui pohon, ya, dengan melalui kuburan-kuburan para wali-wali yang dianggap sebagai wali Allah yang sudah meninggal dunia. Semua itu kesyirikan. Dan Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar, dalam surah Yunus, dalam banyak surah dari Al-Quran. Barakallahu fikum. Ya, sehingga wajib kita memahami kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bahwa seluruh amalan soleh, amalan ibadah tidak akan diterima, melainkan ketika memenuhi syarat yang pertama la ilaha illallah ikhlas dan syarat yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah yaitu di atas petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang beramal ikhlas namun dia tidak mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tertolak amalan itu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Berdasarkan riwayat dalam Bukhari Muslim, Nabi kita saw bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu Dalam berlapat Imam Muslim, "Man amila amalan laysa amruna bahwa radun raddun." Barang siapa yang beramal dengan sesuatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka amalan itu akan tertolak. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara dalam syariat Islam, yang tidak ada tuntunan dari kami, yakni Rasulullah dan para sahabatnya, maka perkara itu pasti tertolak. Ini syarat kedua. Berarti tidak cukup ikhlas. Dia harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu mencocoki sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dalam sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dalam seluruh ibadah-ibadah kita harus mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan cukup kita perhatikan dalam sholat dan haji. Rasulullah mengatakan, Sallu kamaru muni sholli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Dalam haji beliau mengatakan, Hudu anni aku Ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Manasik umroh kalian. Itu dalil bahwasanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah sampai memenuhi dua syarat. Tidak cukup ikhlas, tapi dia harus mengikuti syarat yang kedua yang terkandung dalam kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga kalimat itu ada dua, syahadatain. Tidak syahadat pertama saja. Dua syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum nam uh, eh, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kita semua untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya para mufassirin, ahlu tafsir mengatakan seperti Fudail bin Iyad rahimahullah ditanya siapa yang paling baik amalannya itu? Para ulama menafsirkannya adalah yang ikhlas dan mengikuti siapa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil masyarakat muslimin, tiga ayat pertama dari suratul Fatihah ini semua mengandung tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah adalah apa yang saya jelaskan tadi dari kandungan la ilaha illallah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Menjernihkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tauhid rububiyah kita mengesahkan Allah bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, Allah taala yang menghidupkan dan menciptakan. Allah taala pemilik kerajaan, itu tauhid rububiyah. Yaitu mentauhidkan Allah dalam ciptaannya, dalam kepemilikan kerajaan, dan juga dalam fil khalqi wat tadbir wal mulk dan juga dalam pengaturan dan pengawasan. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini orang-orang musyrikin dulu kafirin beriman dengannya, mengikrarkan itu. Tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau. Tapi tauhid rububiyah mereka beriman. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakan hai Muhammad, siapa yang memberi rezeki dari langit? dan dari bumi. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dari kematian dan mematikan setelah hidup? Dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta? Katakan pada mereka ini, yakni musyrikin kufar. Mereka menjawab, Allah. Allah, itu tauhid rububiyah. Mereka beriman bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Itu semua makna tauhid rububiyah. Tetapi bersamaan mereka mengikrarkan tauhid rububiyah itu, Allah mengatakan pada mereka, "Fakul afala tattaqun." Katakanlah hai Muhammad, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Dalam ayat yang lain, tidakkah kalian berakal? Maksudnya, kalian sudah mengikrarkan tauhid rububiyah, namun kalian tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, yaitu kalian membatalkan tauhid rububiyah itu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian batalkan tauhid uluhiyah kalian dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah melalui patung-patung, beribadah melalui kuburan-kuburan para wali-wali yang dianggap sebagai wali-wali Allah, beribadah melalui malaikat, jin, beribadah melalui pohon-pohon, tempat-tempat yang dikeramatkan, beribadah melalui perdukunan-perdukunan, pengkultusan, toko-toko. Semua itu kesyirikan terhadap Allah dalam syirik uluhiyah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan kepada musyrikin dalam keadaan mengikrarkan tauhid rububiyah. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Orang-orang musyrikin dulu ber, berlayar di lautan di samudra, datang angin kencang, ombak besar, kapalnya mau tenggelam. Apa ucapannya orang musyrikin? Ya, idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah Ta'ala, tatkala mereka ini berlayar di lautan, di samudera. Ya. Lalu datang ombak yang kencang, angin, ombak, ya, mereka takut tenggelam. Tiba-tiba orang-orang musyrikin kafir ini mengikhlaskan doanya kepada Allah. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Tiba-tiba beribadah kepada Allah, melupakan kesyirikannya yang di daratan. Lupakan latta uzamanat, melupakan orang-orang soleh yang ada dalam kuburnya. Dilupakan semuanya. Yang disebut Allah. Tatkala mereka apa? Dalam keadaan genting. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-mana manajahum illal bar, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat kembali, idahum yusyrikun. Kembali lagi mereka melakukan kesyirikannya. Cara-cara ibadahnya lagi yang syirik itu kembali dilakukan. Subhanallah. Perhatikan, sebagian ulama mengatakan orang musyrikin dulu seperti itu keadaannya. Manusia sekarang di zaman Islam ini yang sudah menyebar, tapi masih banyak yang melakukan kesyirikan. Bukan saja di masa senang, ya, bukan saja di masa senang, tetapi di masa genting lebih-lebih. Orang-orang sekarang di masa senang dia berbuat syirik. Datang berdoa kepada kuburan-kuburan. Ada lagi yang berdoa beribadah melalui jimat-jimat. Ya, ada yang meminta kepada wali-wali yang diyakini sebagai wali-wali Allah bahwa kalau berdoa tidak melalui wali-wali itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan cepat doa itu terkabulkan. Naudzubillah. Semua itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syirik uluhiyah Nah, ya. Dalam keadaan senang mereka berbuat syirik. Dalam keadaan genting, susah, ditambah kesyirikannya. Dalam keadaan kesulitan datang ke dukun. Ya. Kehilangan uang, kecurian, atau ditimpa musibah, gempa, tsunami, dan sebagainya. Wah ini ada ndak beres ini. Mungkin sesajian kita kurang diberikan kepada penjaga laut, penjaga gunung, dan sebagainya. Ah, bertati bertambah kesyirikannya. Berbeda musyrikin terdahulu, mereka berbuat syirik di masa senang, di masa lapang, di darat. Ketika masa genting di lautan, mereka takut mati karena ombak yang kencang, takut tenggelam, tiba-tiba mereka berbuat bertauhid. Tiba-tiba mereka memurnikan ibadah, mentauhidkan Allah. Subhanallah. Ya, di sini menunjukkan bahwa kebanyakan saudara-saudara kita dari kaum muslimun belum memahami dengan baik kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sehingga mereka banyak menggugurkan amalannya dengan kesyirikan atau mereka tidak berbuat syirik tetapi menggugurkan amalannya dengan menyelisihi sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan berbagai penyelewengan penyelewengan dari sunnah menambah-nambah perkara ibadah atau mengurang mengurang mengurang-urangi perkara ibadah. Nah, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Sehingga amalan soleh akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Walhasil saya kembali kepada suratul Fatihah bahwa tiga ayat pertama adalah milik Allah dan semua mengandung tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah menyendirikan mengesahkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama. Dan seluruh nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang sempurna. Naam. Dan ada sifat-sifat Allah yang tidak dinamakan kepada Allah. Barakallahu fikum. Seperti sifat yang terkait dengan zat Allah. Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan. Allah memiliki betis. Semua ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Dan ada di dalam hadis-hadis. Namun kaum muslimun yang belum memahaminya. Kebanyakan. Nah, boleh jadi mereka tidak membaca Al-Quran, atau boleh jadi mereka membaca Al-Quran tapi mendapatkan pengajaran-pengajaran yang lain. Yang berbeda dari penafsiran yang benar, dari kandungan Al-Quran yang benar. Barakallahu Kemudian pada ayat yang ke, maka wajib kita memurnikan Allah, berdoa pada Allah, beribadah kepada Allah, melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengingkari nama Allah. Tidak boleh kita mengingkari sifat-sifat Allah. Siapa yang mengingkarinya maka dia bukan muslim. Bukan muslim. Ya. Nah, atau membatasi nama Allah. Bahwa nama Allah itu cuma tujuh saja, cuma tiga belas saja, cuma sebelas saja. Seperti yang dulu kita pelajari di sekolah-sekolah kita di SMP, SMA, ya dari pendapat Asyariah dan sebagainya membatasi nama Allah dengan tujuh atau tiga belas, ada yang sebelas dan seterusnya ya, maka itu tidak benar. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah memperkenalkan kepada kita di antara nama-nama Allah 99, Asmaul Husna. Tapi itu pun bukan menunjukkan batasan. Tidak dibatasi nama Allah 99. Hanya dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah menyebutkan pada kita di antara nama-nama Allah itu 99. Silakan beribadah mempelajarinya, menghafalkannya, beribadah dengannya. Maka dijamin masuk surga. Ternyata sebagian ulama meneliti ada yang mendapatkan 81 dari Al-Quran, 18 di dalam hadis-hadis Nabi kita SAW sehingga menjadi 99. Walhasil al ikhwa, tiga ayat pertama mengandung tauhid dan ayat yang pertengahan ia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, potongan pertama adalah tauhid yaitu kemurnian ibadah hanya kepada Allah, potongan kedua adalah milik hamba yaitu berhak mendapatkan pertolongan Allah ketika dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga jenis tauhid tadi. Dan setelah itu tiga ayat terakhir. surat al mustaqim. Tunjukkan pada ya Allah jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan disesatkan. Allah Ta'ala menafsirkan suratul Fatihah ini pada ayat yang ke-6 di dalam suratul Nisa ayat 69. Siapa orang-orang yang telah meniti al mustaqim? yang telah menjalani siratal mustaqim, mendahului kita. Siapa mereka? Allah Ta'ala berfirman, alladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Para nabi dan nabi yang terakhir adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian siddiqin, syuhada adalah para sahabat Rasulullah. Ini dalam suratul Nisa ayat 69. Ini orang-orang yang meniti siratal mustaqim. Para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang soleh, para tokoh-tokoh Islam, imam-imam Islam yang mengikuti para sahabat ini tadi. Yang mengikuti para sahabat ini tadi dan orang-orang yang mengikuti sampai hari kiamat dengan ikutan yang baik yang Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Walladina taba'uhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan ikutan yang benar radhiyallahu anhum wa Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan jalannya orang yang dimurkai dan disesatkan, yang dimurkai adalah Yahudi, yang disesatkan adalah kaum Nasrani. Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya sehingga dimurkai oleh Allah, kaum Nasara beramal tapi tidak di atas ilmu, maka dia disesatkan oleh Allah taala. Maka orang-orang Islam kaum muslimin yang benar yaitu mengumpulkan ilmu dan amal mereka berjalan di atas siratal mustaqim dengan merujuk kepada para nabi, kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar.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 Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.